Nah, nikmat yang demikian besar nikmat yang demikian agung. nam Termasuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu kembali di majlis ilmu ini nam di masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka untuk kita terus-menerus mengkaji nam agama kita untuk kita saling tanasuh saling nasihat menasihati dan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr untuk kita senantiasa saling wasiat mewasiatkan dengan kebenaran al-haq dan demikian pula kita saling mewasiatkan untuk kita saling senantiasa sabar untuk kita senantiasa sabar dalam namun jalani agama ini untuk kita senantiasa sabar di atas enam agama kita ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita lakukan ini menjadi catatan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Akhwani kau din kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sebagaimana yang pembahasan-pembahasan yang lalu, yang nah, bahwasanya kita dalam pembahasan tentang adabul ashraf yakni adab-adab dalam bermuamalah adab-adab dalam bergaul enam sesama kita kaum muslimin enam demikian pada pembahasan-pembahasan yang lalu nam telah kita ambil faidah darinya. nam sisi-sisi muasyarah tersebut, ya, ini kepada siapa kita bermuamalah sehingga kita akan bisa menentukan untuk kita bisa menentukan sikap kita, muamalah kita, nam terhadap nam mereka. Kemudian, akan Akhwat billah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Naam dari kitab Ajabul Isra wa Dhikri Sahbah, Sahbah wal Ukhuwah. Naam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullahu taala. Berkata rahimahullah taala, "Qala muwafaqatul ikhwan." Enam. ini pada bab yang berikutnya beliau menyebutkan pembahasan tentang muwafaqatul ikhwan. Ya, ini senantiasa berusaha untuk bisa mencocoki. Nah, saudara-saudara kita dalam bermuamalah, dalam bergaul, ya. dalam kehidupan kita bersama kaum muslimin dan mukminin, ya, ini untuk kita senantiasa berusaha sekuat kita ya untuk kita bisa muafakah selalu sepakat seia sekata Nah, dengan saudara-saudara kita nah dari kaum mukminin. Maka pentingnya ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ini dah sebatas. Nah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariah. Nah, قال رحمه الله تعالى ومنها قلة الخلاف للإخوان ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة wa syariah. Demikian beliau menyebutkan rahimallahu taala. Dan di antara adabul isyrah enam tuntunan-tuntunan dalam bermuamalah dalam kehidupan bersama kaum mukminin yakni untuk seorang itu bisa mempersedikit perselisihan ya. untuk seorang itu bisa mempersedikit memperkecil ya, bentuk-bentuk ya. perselisihan diantara sesama dengan kaum muslimin fima yubihuhu al-ilmu wa syariah dan untuk terus menerus apa? senantiasa mencocoki mereka berusaha untuk senantiasa sesuai ya. senantiasa selaras dengan mereka Nah, beliau menyebutkan bima yubihuhu al-ilmu wa syariah. Nah, yakni kesesuaian tersebut, kebersamaan kita tersebut Nah, demikian pula kita menjaga perselisihan tersebut. Ini adalah sebatas Dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan. Memang dibolehkan oleh ilmu ini. Tuntutan-tuntutan dari ilmu syar'i ini. Dan sesuai dengan yang dibolehkan oleh syariah. Ya, yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Nah, maka demikian ya. Sehingga nah, merupakan syarat yang sangat penting. Ya. Merupakan sangat syarat yang sangat penting dalam permasalahan ini. Nah, karena demikian, nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nam, yakni syariah, memiliki aturan-aturan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu. Demikian Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu. Nah maka termasuk di antara tuntunan yakni dalam bermuamalah sama kaum mukminin yakni demikian yakni untuk kita mencocoki mereka dalam permasalahan-permasalahan. Demikian pula mempersedikit perselisihan selama tidak menyelisihi syariat. Nah, Qala rahimallahu taala qala Abu Utsman rahimallahu taala muwafaqatul ikhwani khairun minas syafaqati alaihim. Muwafaqatul ikhwan khairun minas syafaqati alaihim. Ya. Demikian Abu Usman rahimahullah taala menyebutkan yakni dalam bermuamalah ketika seorang itu berusaha senantiasa cocok selaras ya, dengan saudaranya dalam pendapat-pendapatnya dalam nam yakni muamal dalam amalan-amalannya untuk senantiasa sesuai dengan mereka ini lebih baik daripada syafaqah alaihim lebih baik daripada seorang yakni mengasihani ya kasihan mengasihani kemudian memiliki belas kasih sehingga dia memberikan bantuan-bantuan ya, misalkan memberikan bantuan-bantuan Baik itu mungkin dari sisi perbuatan ataupun dari sisi enam yakni hartanya. Dari sisi perbuatan ataupun ucapan. Enam. Ya. Mungkin dia menunjukkan bahwa dia memiliki belas kasih. Tetapi kadangkala misalnya menyelisih dari pendapat-pendapatnya. Menyelisih dari enam ya, yakni amalan-amalan yang dia lakukan maka ini nah, lebih baik ya, seorang dah mencocokinya. Nah, demikian akan bidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau muallif rahimahullah taala menyusun ya, bab ini dengan bab yang dua bab yang berikutnya ini dah hakikatnya dah sangat terkait sekali. Ya. enam sangat terkait Nah, kemudian beliau menyebutkan pada bab yang setelahnya qala alhamdu wasana. Alhamdu ala asana. Alhamdu ala asana. Nah, ini ketika seorang memiliki ya, kesesuaian, kecocokan dengan saudaranya, maka dia pun akan yakni tentunya akan memiliki ya, nah, kecintaan, ya, rasa Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sehingga ketika demikian, seorang akan senantiasa memuji, ya, memuji, menyanjung enam atas enam pujian-pujian yang mereka lakukan pula. Nah, ini saling timbal balik. Ya. Ketika saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, nah memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita, nah masya Allah misalnya maka demikian kita melihat darinya perbuatan-perbuatan yang nam yang baik nam semangat dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya maka dia akan berusaha untuk memuji ya. memuji nam ini adalah hamba ya. Seorang akan berusaha untuk memuji saudaranya, menyanjung. Nah, hakikat kesempurnaan alhamdu. Nah, kalau dengan mutlak demikian alhamdu, ini ini adalah menunjukkan ketika ini dimasuki dengan alif lam, ini pada konteks tertentu, ini menunjukkan itulah kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam ayat dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu maknanya? Alif Lam di situ adalah maknanya adalah Alif Lam al Tegratiyah Alif Lam yang mencakup seluruh bentuk kebaikan. Enam. Segala bentuk pujian. Nah, demikian makna Alhamdulillah dalam ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Maka segala bentuk pujian dengan pujian yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Nah, adapun dari hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala nah maka kita pun boleh nahmaduhu kita memuji mereka dengan lafaz nahmaduhu misalnya kita memuji mereka yaitu atas perbuatan-perbuatan yang memang dia usahakan untuk dia melakukannya. Makanya seorang boleh untuk memuji orang tersebut. Nah, kita melihat saudara Subhanallah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah, semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, maka kita memuji semangat dalam nam berdakwah, semangat dalam mengajarkan ilmu agama ini, misalnya Demikian kita pun memuji orang tersebut. Bisa untuk kita memujinya. Enam. Adapun misalnya, ya ini ketika suatu perbuatan-perbuatan atau dari suatu kebaikan-kebaikan yang muncul dari seseorang, ya, di mana itulah merupakan bukan merupakan usaha yang dia lakukan, akan tetapi itu merupakan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pun akan mengatakan yakni jahuhu ya dari sisi lafaz ini madah ini perbedaan antara ya ini pujian dalam eh, ini kalimat alhamdu dengan pujian dalam kalimat bahasa Arab al-madahu ya demikian ini lugah al-arabiyah ya, menunjukkan kaya ya bahwasanya bahasa Arabnya merupakan bahasa yang kaya ya sehingga dengan kalimat dua kalimat yang mirip tetapi memiliki makna yang berbeda. Alhamdu dengan al-madhu ya. Ini memiliki kalimat makna yang berbeda. Kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Nah, apa tadi maknanya? Alhamdu, hamad adalah pujian kepada saudara kita atas perbuatan-perbuatan yang memang dia lakukan, dia usahakan. Nah, seperti tadi, amalan-amalan kebaikan, ibadah, enam yang dia lakukan. Adapun al-majah yakni um, yakni kebaikan-kebaikan yang muncul dari orang tersebut tetapi bukan dari enam usaha yang dia lakukan. Enam. Seperti dicontohkan oleh para ulama ini al-jamal, kemudian yakni al-ilm ya, yang dia yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam. قال رحمه الله تعالى ومنها أن يحمدهم على حسن ثنائهم وإن لم يساعدهم باليد نعم يعني seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ketika dia melihat kebaikan dari saudaranya maka dia akan berusaha memuji karena dengan ini juga akan apa? Nah, menambah eratnya hubungan, menambah kuatnya hubung, hubungan antara mereka. Nah, ini kita senantiasa memuji saudara-saudara kita. Nah, tentunya dengan pujian-pujian yang ya, tidak berlebihan. Tentunya dengan pujian-pujian yang tidak berlebihan. enam Wa inlam yusa'iduhum bil yadi walaupun seseorang mungkin belum mampu, tidak mampu untuk membantu mereka dengan tangan atau dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, karena hakikatnya dalam hadis yang sahih ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Senantiasa kita mendengarnya. Nam di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. ya, Pak? Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia tersebut orang tersebut mencintai untuk saudaranya, menyenangi untuk saudaranya, sesuatu yang dia menyenanginya untuk dirinya sendiri. Maka ini hadis yang umum, ya. hadis yang umum. Ya. Namun juga menunjukkan perkara-perkara tersebut, menjelaskan dengan muamalah. Bagaimana seorang bermuamalah sama mukmin dengan mukmin yang yang lain 6. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan hadis tersebut. enam ini الأولى أن يحمل ذلك على أموم الأخوة حتى يثمن الكافر والمسلم ya. demikian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-imam an-nawawi al-awla yang lebih utama yang lebih utama hadis tersebut di atas namanya dipahami sesuai dengan keumumannya ya. dipahami namanya sesuai dengan keumuman ukhuwah. Naam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih. Ya. Tidak seorang itu beriman, salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya. Saudaranya, Yani umum. Beliau Imam An-Nawawi menyebutkan. Sehingga akan mencukup, ya. baik itu orang kafir ataupun orang mukmin. Bagaimana kita akan mencintai orang kafir atau mencintai orang muslim? Nah, Imam An-Nawawi rahmatullah menyebutkan yakni kita akan mencintai nah mereka orang-orang kafir untuk mereka mendapatkan hidayah. Yakni sehingga kita di dalam hati kita nah senantiasa ada keinginan ada enam cita-cita nah agar orang-orang kafir misalkan orang yang dekat yang memungkinkan untuk kita bermuamalah dengannya kita senang untuk mereka itu bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah, sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nah, sebagaimana kita pun menyenangi untuk saudara kita muslim, seorang yang muslim untuk mereka istiqomah di atas keislamannya. Sebagaimana kita nam senang hal itu ada pada diri kita. Nah, demikian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wal haditsu mahmulun ala nafyil imani kamil. Ya, hadis di atas inilah dipahami bahwasanya yang dinafikan dari keimanan tersebut adalah keimanan yang sempurna. Ya, la yu'minu ahadukum ini apa? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian al-iman al-kamila. Ya. Ini seorang ketika enam dia luput dari dirinya muamalah tersebut luput dari dirinya enam sifat-sifat tersebut dalam hadis di atas maka ini akan hilang darinya kesempurnaan iman ini menunjukkan dia dalam tetap dikatakan seorang mukmin tetapi dengan keimanan yang nakit. nah, kemudian beliau menyebutkan wal muradu bil mahabbati iradatul khairi wal manfaah Adapun yang dimaksudkan dalam hadis tersebut tentang mahabbah ya, yakni dikatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maknanya apa? Yakni sampai dia itu mencintai untuk saudaranya yakni menyenangi sampainya kebaikan dan manfaat untuk saudaranya. Ini makna yang mahabbah dalam hadis di atas. Wal muradu bil mahabbati apa? Iradatul khairi wal manfaat. Ya. Ini ini maknanya tidaklah seorang salah seorang di antara kalian beriman sampai ya, dia itu menyenangi nam, sampainya kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat diniyah maupun duniawiyah untuk saudaranya. Sebagaimana dia mencintai hal-hal tersebut, nam ada pada dirinya. Ya. Nah, wal muradu al mahabbatu diniyati la mahabbah basyariyah. Nah, misalnya, kemudian yang mahabbah yang dimaksudkan adalah diniyah. Ya. Selain itu dah maknanya dah sampainya kebaikan dan manfaat, kemudian manfaat tersebut adalah diniyah. Bukan mahabbah basyariyah. Karena apa? Kecintaan kadang-kala namanya seorang memiliki kecintaan yang tabiiyah, basyariyah, manusiawi, maknanya ya sama manusiawi Nah, seorang adalah mencintai perkara-perkara yang nah itulah menjadikan badannya tenang ya, atau hatinya tenang. Hatinya tenang tidak khawatir dari suatu. nami ini tabiat manusia. Dia akan mencintai perkara tersebut, basaria. Sehingga dia akan men tidak menyenangi perkara-perkara yang mungkin akan yakni secara zahir akan menyakiti dirinya, memberatkan dirinya. Seperti apa? Jihad bisa Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadangkala inilah jihad ini berat. enam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencariakan hal tersebut sehingga tentunya kita pun akan yakni berusaha enam untuk bisa jiwa kita tersebut menyenangi enam apa-apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kala rahimahullah taala Liqaulihi alaihi salam hal tersebut enam pujian ataranya enam ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini ablagu min amalih niat seorang mu'min. ini adalah lebih mengena daripada amal perbuatannya. Nah, tapi hadis tersebut didasarkan di Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, niat seorang mukmin ini adalah lebih mengena ya, daripada perbuatan seorang. Ya. Kadangkala seorang memiliki niat yang baik, ya, kadangkala memiliki niat yang baik tetapi enam niat tersebut belum enam dia mampu untuk melakukannya. Tapi dengan demikian ini dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala Qala Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajha. Ya. Berkata Imam Abu Barakat rahimahullah taala qala Ali karramallahu wajha. Apa ini? Ya, ini lafaz seperti ini, jumlah seperti ini. Enam, para ulama menyebutkan tidak boleh untuk dikhususkan. Ya. Enam. Tidak boleh kita mengkhususkan doa tersebut untuk enam beliau radhiyallahu anhu. Nah beliau walaupun memang beliau adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah memang sama dengan sahabat yang lainnya. Enam. Beliau merupakan umat yang paling mulia setelah enam tiga khalifah yang sebelumnya. Radhiyallahu anhu nama maka yang selayaknya sepantasnya untuk kita mengucapkan, mendoakan kepada beliau juga sebagaimana doa yang kita panjatkan untuk enam sahabat-sahabat yang lainnya. Yaitu apa? At-Tarabi radhiyallahu anhu. Enam. Yakni kita tidak boleh untuk mengkhususkan doa tersebut untuk enam beliau radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yahmil akhahu ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni sunah. Enam. Barang siapa yang nah, dia tidak bisa membawa dirinya untuk senantiasa ya, yakni memahami untuk saudaranya bahwasanya mereka adalah memiliki niat yang baik. Man lam yahmil akahu ala husni niyyah. Barang siapa yang dia tidak bisa membawa saudaranya, memahami dari saudaranya, bahwasanya mereka ini adalah senantiasa memiliki niat yang baik. Maka lam yahmadhu ala husni sin'ah. Maka dia pun tidak akan bisa memuji saudaranya atas perbuatan yang di perbuatan baik yang dilakukan. Nah, maka termasuk ini ala akhlak termasuk dari adab yang mulia dalam bermuamalah, ini seorang untuk mengetahui kebaikan saudaranya. Untuk memahami keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh saudaranya. Mensyukuri kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Memuji apa yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, bukan kemudian apa? Nah, memiliki buruk sangka. Ya, suudon kepada saudaranya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh saudaranya nanti dia memiliki nah sangkaan-sangkaan yang buruk. Maka ini tentunya akan dibersihkan ya, kita akan berusaha membersihkan dari diri kita permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, karena beliau radhiyallahu anhu menyebutkan barang siapa yang tidak bisa. Yakni apa dia untuk memberikan perasaan, memberikan yakni sangkaan baik bahwa saudara kita ini dia dia lakukan hal itu nah ini karena dia memiliki niat yang baik ya. tidaklah dia itu memiliki niat yang buruk nah dengan apa yang mereka lakukan lam yahmadhu ala husni sin'ah. Kalau dia memang tidak mampu melakukan pertama perkara yang pertama tersebut, ya, apa yang dilakukan oleh saudaranya senantiasa disangka ngam dengan sangkaan-sangkaan yang buruk misalnya, ya, ujian yang dilakukan ini di ala ini apa misalnya apa bilangnya mengelulu ya ngelulu ya nah bahasa Jawa yang lulu. nah, ya, paling ini lulu. Nah, aku hitung dulu. Ya. ya ini, ini bentuk sungkat. Ya. Nah, kalau orang demikian selalu demikian dalam bermuamalah dengan saudaranya, ya dia ketika melihat saudaranya sampai pun saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan baik, membantu dirinya, datang ke rumahnya membantu. Enam, enam bermuamalah dengan baik untuk anak-anaknya, mendidik dengan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, maka dia mesti tidak bisa akan memujinya. Ya? Nah, dia tidak akan bisa mensyukurinya ya? atas perbuatan baik saudaranya tersebut. Maka ini, naudzubillah, ya, berarti ini merupakan ya akhlak az merupakan akhlak yang tercela. Ya, maka seorang mukmin maka tentunya dia akan bisa terima kasih, ya, akan memahami kebaikan nah, mensyukuri kebaikan yang NAM diberikan oleh saudaranya. Nam. Qala rahimallahu taala tarkul hasadi, yakni bab yang berikutnya. Enam, yakni juga terkait dengan bab yang sebelumnya, tarkul hasad. Ya. Ini demikian. Ketika seorang melihat saudaranya memiliki kelebihan, ya. Nam, dari dirinya. Baik dari sisi enam ilmu atau dari sisi harta, dari sisi kedudukan, jabatan. Nah, maka seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, maka apa yang dia yang wajib untuk lakukan? Dia untuk tadi yang pertama, mensyukuri saudaranya, terima kasih atas saudaranya, senantiasa husnuzon terhadap saudaranya, dan dia akan meninggalkan al-hasad ya dia akan meninggalkan al hasad enam ya, ini sehingga demikian al imam demikian al imam an nawawi rahimahullah taala menyebutkan enam ya, ini ketika seorang dia tidak bisa nah menyenangi untuk saudaranya kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyenangi kebaikan tersebut untuk dirinya ya kalau memang orang tersebut luput darinya sifat ini, nah maka dia akan terjatuh pada perkara yang ini. Dia akan terjatuh pada perbuatan hasad. Nah, dan hasad ini adalah merupakan ini penyakit yang ya, kronis, penyakitnya orang-orang Yahudi umat sebelum kita. Ya. Nah, mereka adalah hasad, memiliki hasad terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Allah rahimahullah ta'ala wa minha alla yahsudahum ala ma yaru alaihi min ni'matillah bal yafrahu wa yahmadullah ala kama yahmaduhu kanat alaihi. Nah, ya. Dan termasuk di antara adabul isyrah, ya. Termasuk di antara adab-adab dalam bermuamalah sama mukmin. nam yakni seorang akan berusaha membersihkan dari dirinya yakni apa yang disebut dengan hasad ini. Allah yahsudahum untuk seorang mukmin tidak hasad terhadap apa yang dia lihat ya, pada saudara kita. Ya. Tidak memiliki rasa hasad apa yang, dengan apa yang kita lihat dari saudara-saudara kita kaum mukminin dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hasad memang berat, ya hasad yang berat. kala hasad ini memang terjadi pada seorang yang tingkat. Ya. Sama tulabul ilm, sesama orang-orang tujar, ya, pedagang, sesama dengan orang-orang nam tulabul ilm, ya. orang yang menuntut ilmu syar'i. Ini kadang-kala akan timbul mas permasalahan ini. Nah, sama orang-orang yang sama-sama memiliki harta, kadang-kala akan timbul hasad tersebut. Nah, Walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan penyakit tersebut akan ada pada enam selain mereka, orang-orang yang berbeda. Enam. Maka bagaimana yang semestinya? Enam yakni yang semestinya bagi seorang mukmin bahkan kata beliau bal yafrahu bidzalika, ya. Nah, maka semestinya yang wajib dilakukan adalah untuk dia pun ikut berbahagia, ikut, ikut senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang bisa diraih oleh saudaranya orang-orang mukminin. Wa yahmadullah ala zalika kama yahmaduhu idza kanat alaihi. Demikian pula dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan tersebut. Naam. Bagaimana? Sebagaimana ketika ya, dia pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kenikmatan tersebut ada pada dirinya. Ya. Naam. Ini ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut, apa yang dia lakukan? Dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Maka tentunya nah dia pun akan bisa nah merasa senang, bisa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kenikmatan tersebut bisa diraih oleh saudara kita. Nama khoni bidin. Nam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini juga merupakan apa tadi? termasuk makna hadis yang telah kita bacakan tadi. Apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enam. Tidaklah beriman. Enam dengan keimanan yang sempurna. Salah seorang di antara kalian. Enam sampai dia menyenangi, mencintai kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyenangi dan mencintai kebaikan tersebut ada pada dirinya. Nah, Hingga Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan seorang yang dia luput darinya atau kehilangan sifat tersebut di atas, nah maka dia akan terjatuh pada permasalahan ini yaitu hasad. Nam kalau wasyaksu maka mata lam yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsih kana hasudan. Ya. Dan seseorang kapanpun dia tidak bisa menyenangi untuk saudaranya Kapanpun dia tidak bisa menyenangi kebaikan, tidak bisa menyenangi adanya manfaat ada pada saudaranya. Nah, sebagaimana dia mencintai manfaat dan kebaikan tersebut ada pada dirinya, maka berarti dia adalah orang yang hasad. Ya, dia merasa naam yakni tidak senang. Dia merasa sakit hatinya ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika saudaranya diberikan kelebihan harta, ketika saudaranya diberikan kelebihan nah, kedudukan. nah, ketika saudaranya mendapatkan ilmu yang lebih tinggi dari dirinya, dia merasa tidak senang dalam hatinya. Maka inilah enam yang hakikat itulah al-hasad tersebut. Ya, hakikat hasad tersebut. Nah, maka Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan wal hasadu kama qala Nah, di sini belum menyebutkan Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali. Al Ghazali. Tapi ini adalah ketika beliau yang sudah menukil, nah, maka kita hakikatnya mengambil ilmu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, wal hasadu kama Al-Ghazali yang qasim ila salasati aqsam. Ya. Sementara al-hasad ini ya, nam sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullah, nam terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga bagian, tiga macam hasad. Ya. Enam. Qala al-awwal al-qism al-awwal an yatamanna zawalan ni'mati nam al ghair wa husulaha li nafsihi. Ini tingkatan pertama, ya. Enam. Yakni seorang itu berangan-angan, bercita-cita, ya, berangan-angan, berkeinginan hilangnya suatu kenikmatan dari saudaranya. Pertama demikian, melihat saudaranya mendapatkan rezeki. Ya. Dia melihat, mengetahui, maka dia berkeinginan untuk ya ini saya apa? Dua kiranya rezeki tersebut dia dia dapatkan, hilang darinya. Kemudian dia berharap dua kiranya harta tersebut aku yang mendapatkannya. Ini hasad, Ya, dengan merasa tidak senang. Nah, ini juga termasuk dari hasad yang tidak dibolehkan. Kalau asalnya an yatamanna zawalan ni'matil khair wa illam tahsul lahu wa hada asharrun minal awal. Asharrun minal awal. Jenis hasad yang kedua, dia berangan-angan hilangnya kenikmatan dari saudaranya, mukmin. Ya. Walaupun harta tersebut tidak dia dapatkan. Sudah. tidak apa-apa. Ya. Aku sudah punya, misalnya. Enam. Sehingga mengapa dia dapat harta tersebut? Sebagaimana yang aku dapatkan. kira kiranya harta tersebut hilang darinya. Ya? Kenikmatan tersebut hilang darinya. Sudah. Enam. Walaupun kenikmatan tersebut tidak berpindah dari dirinya. Kepada dirinya. Maka ini dikatakan hasad yang seperti ini adalah lebih jahat. Lebih namburu keadaannya dari jenis yang pertama. Enam. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau eh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil, "Alla yatamanna zawalan nikmati an ghair." Walakin yakrah irtifa'ahu alaihi min al habdil wal manjilah. Ada yang ketiga. Jadi hasad pula. Ya. Enam. Dia tidak berkeinginan. ini dia pun ya, merasa tidak apa-apa. Ya, ini saudara mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki Nah, walaupun yakni tetapi dia apa sekedar membenci, merasa hatinya sakit, ya. Mengapa dia lebih dari aku? Mengapa dia lebih tinggi dari aku? Ya. Mengapa bagian dia lebih besar daripada bagian yang saya dapatkan? Ya. Maka ini demikian pula termasuk dari perkara yang muharram, ya. yang haram. Maka orang yang seperti ini dia akan ketika saudaranya mendapatkan ini musibah-musibah ya, mendapatkan ya ini kesempitan kesempitan setelahnya maka dia akan merasa senang ya dia akan merasa senang nah, ini enam kemudian ketika nah, saudara mendapatkan tambahan nikmat lagi maka lebih tinggi lagi kedudukannya maka dia akan terasa sakit ya. ini adalah termasuk dari perkara yang hasad enam dan semua adalah muharram yang enam yang paling enam buruk keadaannya yang kedua yaitu ketika dia berkeang, berkeinginan berangan-angan hilangnya kenikmatan dari saudaranya walaupun kenikmatan tersebut tidak dia dapatkan enam Khonfijin rahimani wa rahimakumullah jami'an yakni al-hasad ini merupakan penyakit ya tidaklah akan memadorkan kecuali orang yang melakukannya tidaklah akan memadaratkan kecuali orang yang melakukannya. Mengapa? Karena ini ketika timbul rasa hasad pada diri seseorang, ini menunjukkan bahwa dia tidak merasa ridho dengan kismah, tidak merasa ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pertama. Dan lebih dari itu dia akan merasa senantiasa merasa sakit, ya enggak? Orang yang hasad ini dia akan merasa senantiasa merasa sakit hatinya. Lebih dari itu dia tidak akan merubah keadaan. Ya. Pertama dirinya sendiri sudah sakit. Nah, kemudian apa? Hasad yang dia lakukan ini tidak akan merubah kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Nah, demikian ya, mador tidak akan madorakan saudaranya sedikit pun. Ya. Nah, di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bisa yang berkata bahwa Allah laka. Wa in istamu ala an yadurruka lam yadurruka illa bisa بشيء قد bahwa Allah 'alaik. ini hasad demikian tidak akan merubah Allah Rasulullah berfirman bersabda ya Naam dan ketahuilah bahwasanya Naam kalaupun seandainya manusia seluruhnya berkumpul ya kalaupun seandainya manusia seluruhnya berkumpul Nah, untuk mendatangkan, mereka sepakat untuk mendatangkan manfaat kepadamu. Ya. Niscaya mereka tidak akan men bisa menerima manfaatan tersebut kepada dirimu kecuali dengan manfaat yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, walaupun mereka seluruhnya berkumpul untuk sepakat mendatangkan madarrah ya kepada dirimu. Namun saya mereka pun tidak akan mampu mendatangkan madarrah tersebut kecuali dengan madarrah yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga misalkan seorang itu hasad iri terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya ini hakikatnya kembali kepada dirinya. Nah, dia akan merasa sakit hatinya. Demikian pula dia tidak akan memadaratkan saudara yang yang dia iri kepadanya. Nah, nah demikian yang Allah Subhanahu wa taala juga membenci. Nah, enam tentang hasad ini. Naam, yakni bahwasanya al-haznam, innal hasada ta'kulul hasan kama ta'kulul an-naru hatabat. Ya. Hasad ini dia akan bisa memakan kebaikan-kebaikan pada seorang sebagaimana nam yakni kayu bakar memakan atau api memakan kayu bakar. Ini yani hasad ini akan nam membawa nam kejelekan kepada saudaranya. Nam kalau rahimahullah taala Fa inna Allah ta'ala zammal hasidina ala dzalika. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun telah mencela yakni orang-orang yang melakukan hasad, orang yang memiliki hasad pada dirinya. Bi qawlihi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlihi. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang yakni orang-orang Yahudi yang mereka memiliki kebencian, memiliki hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am yahtuduna nas ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka ini akan memiliki hasad, akan memiliki kebencian, tidak senang terhadap manusia, yaitu nubuah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma atahumullah min fadlih. Ini akan apakah mereka akan iri, dengki dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kepada mereka yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi keutamaannya. Enam, ini ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat tersebut dalam rangka adalah mencela, ya, mencela mereka orang-orang Yahudi. Enam. Wakala alaihi salam kadal hasadu an yazlibal fajar. Kadal hasad an yaghlibal qadar. Nah, hampir-hampir saja ya, hasad ini akan mengalahkan takdir Allah. Ya. Hampir-hampir saja hasad ini akan mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena penyakit yang demikian ya, kuat dalam hati seseorang. Ya. Kadangkala seorang memang nam, tadi tidak meyakini ya, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang yang enam memiliki hasad di dalam hatinya, ini orang tersebut menolak takdir, ya, menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Enam. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaksimuna rahmat rabbik." Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Nah, yakni apakah mereka akan membagi-bagi? Apakah mereka orang yang akan membagi rahmat Rabbmu? Ya? Apakah mereka orang yang akan membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Naam nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang telah membagi antara mereka penghidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Ha? Ya. Naam. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din na'am darajatin dan kami pun meninggikan sebagian mereka enam di atas sebagian yang lain enam dengan beberapa derajat. Nah, ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang mereka enam dudukannya tinggi, ada yang di bawahnya. Ada di antara orang yang kaya, ada yang miskin. Ada yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Nah makanya merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itulah nam kita untuk tunduk kepadanya. Nam dan kita akan membersihkan diri kita dari nam penyakit-penyakit tersebut. Demikian kalau wakala nam demikian wakala sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Nam. Hadis yang berikutnya beliau bawakan Allah taala hadis yang ma'ruf nam la tahasadu. Janganlah kalian saling berbuat hasad, nam saling iri dengki. Nah, walaupun di sana ada, yakni termasuk yang terhasat, yang dibolehkan, yakni apa? Yang dinamakan dengan rifah. Hakikatnya adalah namanya adalah rifah, bukan hasad. La hasad la hasad illa fisnatan. Ya. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yaitu enam. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kepadanya, kemudian dia menginfakkannya di harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kemudian dia mendakwahkan ilmu tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang nam tidak mengapa untuk nam dia berkeinginan ya untuk sebagaimana yang dimiliki oleh saudaranya tersebut dalam dua perkara. Nah, dan ya, demikian ya, ini pembahasan kita pada ya, kesempatan kali ini. 6 ini semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua Nam untuk kita senantiasa bisa bermuamalah dengan kaum mukminin dengan muamalah yang baik, nam yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nam. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala nam menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita untuk kita bisa mendakwahkan ilmu enam yang telah kita pelajari dan kita ketahui enam demikian wallahu taala alam bisawab naktafi enam walhamdulillah